الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى jadi bab 30 bab as-salatun tentang al-mahabbah tentang al-mahabbah pembahasan tentang mahabbah bahwa yang dituntut dari kita adalah tauhidullah fil mahabbah mentauhidkan Allah di dalam masalah cinta beliau berdalil dengan ayat yang pertama dalam surat nah dengan ini ayat dalam surat Al-Baqarah setelah memaparkan tentang uluhiyah Allah Kemudian Allah memaparkan tentang rububiahnya. Kenyataan bagi manusia bahwa tidak ada yang mencipta selain Allah, yang mengatur alam semesta selain Allah. Ternyata masih ada di antara manusia yang membuat tandingan-tandingan selain selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna ayat tersebut. Ada lagi makna yang lain mengatakan bahwa orang-orang musyrikin itu cintanya kepada Allah Subhanahu apa namanya? Mereka eh, maksudnya nah, ayat lanjutan ayat tersebut kalimatnya waladina amanu asyaddu hubban lillah bahwa orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan cinta orang-orang musyrikin. Nah, kepada kepada Allah. Karena cinta orang-orang musyrik itu cinta syirkiyah. Cinta syirik. Karena telah diberikan bagiannya kepada Anda Anda mereka. Ini satu di antara penafsiran ayat tersebut. Qala الله باب قوله bab قول ta'ala تعالى ومن الناس من nasi man دون min من min الله اندادا يحبونهم كحب الله Dalam makan Syekhul Islam memaparkan beberapa hadis yang itu juga merupakan konsekuensi dari tauhidullah fil mahabbah. Ini atau tauhid mahabbah yang intinya adalah al-wala wal bara fillah. Al-wala wal bara fillah. Yang merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Wah, Allah terlalu sering. Kenapa? Nah. nah. Ini terlalu hadis dan eh, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah melengkapi pembahasan ini dengan menunjukkan bahwa konsekuensi tauhidul mahabbah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Syekh Sa'di asrul tauhid wa ruhuhu landasan tauhid bahkan jiwa roh dari tauhid itu adalah ikhlasul mahabbati lillahi wahdah memurnikan cinta hanya untuk Allah satu satunya bukan berarti tidak akan dibahas oleh beliau bukan berarti tidak boleh kita mencintai anak istri harta keluarga kerabat sahabat tapi jangan jadikan itu semua menghalangi kamu dari Allah dan Rasulnya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Terus wa amwalukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaik ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fi sabilihi fatarabbasu. Jangan sampai Allah perintahkan Rasulnya SAW untuk menyampaikan kepada kaum mukminin, bacakan kepada orang-orang yang beriman. Kalau bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, kemudian seterusnya harta, rumah-rumah itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah. Ini ancaman maka tunggulah, awas kalian. Seperti seakan-akan ini. Nah, jadi memang dikatakan oleh para ulama ayat ini tahdid, wa'id, ancaman buat orang-orang yang mendahulukan cinta kepada hal-hal tersebut daripada cinta pada Allah. Ini bagian dari tauhid mahabbah. Maka bukan berarti mencintai itu semua tidak boleh, tapi jangan sampai <clears throat> bukti konkretnya kalau kita mau seperti apa sih tandanya cinta kepada Allah amaliyahnya teorinya mungkin kita sulit untuk mengatakan cinta itu tidak bisa didefinisikan kecuali ya cinta itu ya cinta kata Ibnu Qayyim. Nah, tapi beliau menerangkan bentuk-bentuknya, ada ta'imu, ada tayamum, ya, tatayum, ada sampai ash, ya. ada habib, ada kemudian khullah, ya. ada sababah, ya. tingkat tingkat. Tapi yang jelas intinya, nah, yang harus kita nah, pakai. karena cinta itu adalah amaliyah qalbiyah, maka itu harus betul-betul ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan roh tauhid. Memurnikan cinta hanya untuk Allah satu satunya. Wahya aslut ta'alluq. Itulah pangkal landasan untuk ta'alluq, ketergantungan, keterikatan, wa ta'abbud lahu dan pengabdian kepada kepada Allah. Bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan mahabbah itu, mahabbah lillah, ikhlasu mahabbah lillah itu adalah hakikat hakikat ibadah. Ibadah yang sesungguhnya adalah itu. Kenapa? disebutkan memang kemarin kita sudah sampaikan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa al mahabbah ini akwaha tiga hal yang termasuk yang tiga-tiganya merupakan amalan qalbiyah yang menjadi landasan ibadah yang menjadi landasan ibadah tidak boleh lebih berat salah satu di antara ketiga ini tidak boleh lebih berat dari yang lain Al-mahabbah ini yang paling kuatnya. Ini diibaratkan sebagai sebagai kepala pada seekor burung. Mahabbah itu ibaratnya kepala burung tersebut. Kalau bu, kepalanya tidak ada, burungnya mati. Maka dikatakan oleh mereka, ketika mahabbah itu tidak ada, ibadah itu tidak ada artinya. Ibadah itu tidak ada artinya. Tidak ada ruh yang menggerakkan tidak ada ruh yang mendorongnya. Apa yang kamu tunduk, rukuk, jungkir balik, sujud, rukuk, sujud, nah, baca ini, menghadap dinding. Siapa yang kamu hadapi? Siapa yang kita hadapi? Kepada siapa kita melantunkan pujian? Menyatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim memuji alhamdulillahi rabbil alamin membaca ayatnya sampai isma rabbikal a'la kalau tidak ada kan, tidak dilandasi oleh cinta ini kosong sama sekali tidak ada artinya ibadah itu manjatkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik tapi tidak didorong oleh rasa cinta rindu begitu juga dengan puasa jihad. Makanya dikatakan oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam yang menyebutkan yang mendorong itu semua paling kuat yang menggerakkan seorang hamba berjalan kepada Allah adalah al-mahabbah. Wahya asbab ta'alluh wa ta'abbud lahu bal hiya haqiqatu al-ibadah. Dua yang berikutnya dari tiga hal itu adalah al-khauf war raja yang ketiga. Al-khauf dan raja ini ibaratnya apa? Sayap sayap dari seekor burung. Salah satunya lebih berat, burung sulit untuk terbang. Ketika bayangkan kalau salah satu sayap burung itu lemah tertembak misalnya, luka, bagaimana dia? Jadi mangsa predator yang lainnya, tertangkap oleh pemburu atau mati. Setelah jatuh, ya. Nah, seperti itu juga. Ketika kalau dominan lebih kuat rasa khauf sehingga yang muncul apa yang terbayang dalam benaknya beribadah ayat-ayat neraka neraka neraka neraka neraka putus asa dari rahmat Allah. Jadi seakan-akan mudah. Jatuh berdosa dosa besar, kafir, bahaya. Begitu juga kalau yang dominan raja, dah nggak masalah. Ya. Perbuatan apapun, udah pokoknya asal imannya kuat, dah. jadi murjiah. Kalau dominan tadi khaufnya, itu jadi khawarij. Dikit-dikit jangan salah, ini dosa besar, kafir, kekal di neraka. Seorang wahid mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tiga hal ini. Ada mahabbah yang menggerakkannya, membuat dia khusyuk, ta'zim, <clears throat> tunduk. <clears throat> Ada yang ini khauf, yang membuat dia terhalang untuk keluar dari rel yang sudah dia lalui dan ada roja yang menggiring dia menuntun dia membuat dia tetap melangkah ada harapannya kepada Allah mereka yang berlebihan dalam cinta itu bisa jatuh ke dalam kesindikan mayya'budullaha hubban mayya'budullaha hubban tazandak siapa yang menyembah Allah semata-mata karena cinta itu bisa jatuh ke dalam kesindikan nggak butuh neraka, nggak butuh surga, ya, nah, nggak perlu berlindung kepada neraka. Ya, seakan-akan sudah merasa dekat nyatu dengan Allah. Wa may ya'budullaha khaufan fa huwa haruri. Siapa yang menyembah Allah semata-mata karena takut, dia adalah khawarij. Haruri ini kampung, tempat tinggalnya orang-orang khawarij dahulu. Wa man ya'budullaha raja'an fa huwa murji'. <clears throat> siapa yang menyembah Allah dengan raja semata dia adalah murji wal muwahhid ya'budullaha hubban wa khaufan wa raja'an Qala rahimallahu wa la yatimmu tauhidu hatta takmula mahabbatul abdi li rabbih dan tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai cintanya kepada Allah juga sempurna. <clears throat> wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al mahabi wa taghlibuha dan cintanya kepada Allah itu mendahulu mendahului serta mengalahkan semua cinta kepada apapun. Rasa cinta kepada apapun itu dikalahkan oleh cintanya kepada Allah. Cinta dia kepada anaknya, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Sehingga walaupun dia harus hmm, melakukan misalnya kalau di, di zaman mereka para salaf harus bertempur dengan orang dengan orang tuanya, bertempur dengan pamannya, dengan kakeknya, berperang dengan anaknya, dengan sepupunya, saudara sesusuannya. Mereka siap Nah. Ya. Karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya Allah katakan dalam surat terakhir ayat terakhir surat Al-Mujadilah itu. La tajidu qauman yuhibbun yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'u aba'ahum aw Tidak akan kamu dapati wahai Nabi orang dari enam orang-orang yang beriman yang ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mencintai orang-orang yang memerangi menantang Allah dan Rasulnya walaupun itu bapak mereka walaupun itu anak-anak mereka gimana sih seperti ini konkretnya kalau misalnya kita lihat lagi gambarannya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Bilal bin Abdullah bin Umar terhadap Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu betapa kerasnya caci maki cercaan dari Abdullah bin Umar terhadap putranya Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah mengatakan la tanhau sima Allah anil masjid al kama Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah, wanita-wanita muslimat, mukminat untuk ke masjid, tidak boleh dilarang. Wallahi la amna annahunna kata Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Umar. Demi Allah akan saya kami saya larang. <clears throat> Dalam keadaan terbaik sakit. Abdullah bin Umar marah mendengar ucapan putranya. Aku luka Rasulullah. Kayak saya katakan Rasulullah melarang, kamu justru bersumpah mau menyuruh mereka mungkin enam. Malah akan mencegah melarang mereka. Laukan limanak abadan. Saya tidak akan bicara lagi dengan kamu sampai mati. Putus hubungan. Kan gitu. Yang hadir ya, membujuk-bujuk, melunakkan hati beliau. Tidak dikubris. Nah, kerasnya mereka sikap terhadap orang-orang yang berani melecehkan menan, menyanggah ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang aku katakan Rasulullah berkata seperti ini, kamu katakan seperti ini. Berani kamu mengatakan demikian, menantang ucapan Rasulullah. Mereka takut sekali karena Rasulullah mena Allah menyatakan wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu dipahami oleh sebagian mereka bahkan Imam Malik sampai ketika menyampaikan membuka majelis hadis jangan boleh tidak boleh ada suara di dalam majelis beliau ketika beliau mengatakan haddatsana fulan qala Rasulullah SAW tidak boleh ada. Imam Syafi'i sampai ketika di majelis beliau itu membuka kitab itu enggak. Ini kan kedengaran kan? kresek-kresek ini di hadapan Imam Malik tidak ada yang berani. Saking bukan hanya dibawa, dibawakan Imam dibawa Imam Malik tapi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Jadi ketika mereka apa menyampaikan itu, tidak boleh ada yang berani mengangkat suara. Nah, nah itu tadi Abdullah bin Umar terhadap putranya. Abdullah bin Mughaffal menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang melarang menembak burung ya dengan ketapel artinya apa namanya jadikan burung itu makhluk hidup dengan sasaran jadi sasaran latihan menembak tapi bukan dengan panah dengan pelintengan ketap ketapel kan nggak nggak nggak membunuh kerikil kerikil yang biasa dipakai untuk kelereng itu subhanallah disebutkan Rasulullah melarang dengan qadar ya melakukan qadar yaitu melempar kan batu kerikil kecil untuk menembak sasaran nggak boleh masih juga ponaannya ini melakukan itu aku sudah bilang kamu nggak boleh masih juga melakukan ya jangan lagi bicara dengan tidak mau tidak digus ini sikap mereka terhadap orang-orang yang menantang. Hadis ini sunnah Rasul SAW. Nah, ini diikuti oleh para ulama setelah lihat mereka para salaf. Ayub as Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, dan seterusnya sampai zaman kita Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Al madkhali hafizahullah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah subhanallah kerasnya terhadap ahlul bidah hizbi nah ya nah. bahkan ulama-ulama hadis kamu mencacati menghibahi si fulan si fulan si fulan enggak khawatir kamu nanti berhadapan dengan mereka di di di hadapan Allah nanti jadi sidang bersama mereka di hadapan Allah demi Allah mereka yang jadi lawanku di sidang nanti di hari kiamat lebih ringan daripada aku nanti berhadapan dengan Rasulullah aku gak tahu gak punya jawaban kalau Rasulullah mengatakan kamu tahu hadis ini cacat ini cacat ini seperti ini kenapa tidak kamu bersihkan tidak kamu bela. Ini imam-imam jarh ta'dil. Nah. Inilah mereka yang disebutkan oleh Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang kami tetapkan letakkan iman di dalam hati hati mereka. Sehingga cintanya kepada Allah dan Rasulnya betul-betul mendominasi seluruh jiwa raga mereka. Sehingga apapun yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari mereka, hatta jiwa raga mereka, mereka pun siap memberikannya. Qala wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al mahabbi wa taghlibuha wa yakunu lahal hukmu 'alayha Nah, dan cinta tersebut mempunyai hukum karenanya. Ya, tergantungnya. Jadi artinya e, keterkaitan hukumnya ini cinta cinta yang lain itu tergantung kepada hukumnya ini. Nah, kepada cinta kepada kepada Allah. Bihaitu ya, penjelasannya. Takunu sa'iru mahab mahabil abdi tabaan lihadihil mahabbah. Ini semua cinta, Yani cinta kepada segala sesuatu selain Allah itu dia cinta kepada istrinya, anaknya, dan hartanya, keluarganya semua adalah mengikuti cintanya kepada Allah. Begitu juga yang minatnya. Cintanya kepada suami, anak, kepada harta, kepada nah, kerabatnya. Itu mengikuti cinta mereka kepada kepada Allah. Sehingga mereka la tuhabi. Ya, la yuhabi. Tidak ada mereka merasa memihak. Ketika memang suaminya salah. Ketika memang nah, melanggar aturan Allah. Tetap mereka tunaikan haknya. Mereka peringatkan, mereka nasihati. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika mereka membuat nah, diri yang terlang, artinya terhalang untuk melaksanakan perintah Allah, dia singkirkan mereka. Dia, nah, dalam artian singkirkan ini bukan mereka diusir, dibunuh, di, tapi dia tidak pedulikan apa yang mau. Tapi, nah, yang penting dia bisa menegakkan, jalankan perintah, perintah Allah. wa bihaitsu takunu sa'iru mahabbil 'abdi tab'an li hadhil mahabbah allati biha sa'adatul 'abdi wa falahu. Yang cinta kepada Allah itu merupakan nah, pilar kebahagiaannya dan keberuntungan keberuntungannya. Wa min tafri'iha. Berangkat dari cinta kepada Allah itu ketika memang ada wa takmiliha dan di antara bentuk penyempurnaannya adalah al-hubbu fillah. Ketika memang ada cinta itu pada Allah, maka dia akan melengkapinya dengan cinta kepada sesuatu yang lainnya itu karena Allah. Dia cinta kepada sahabatnya, bahkan dia cinta kepada orang tuanya, dia cinta kepada anaknya, istrinya bukan karena istrinya, bukan karena orang tuanya, bukan karena anaknya, bukan karena saudaranya, tapi karena memang nah, ketika memang mereka layak untuk dicintai karena Allah, mereka juga taat kepada Allah mereka juga tunduk pada Allah, mencintai Allah, menjalankan perintah Allah. Di situ dia. Dan ini yang abadi. Ini yang yang abadi. Nah, yang perempuan juga demikian yang yang mukminat, bukan karena suaminya banyak memberikan yani apa namanya pengayoman mungkin perhatian pengawasan nafkah tapi memang karena karena Allah Wa yuhibbul 'abdu ma yuhibbuhullahu minal a'mali wal ashkhas. Maka hamba tersebut mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa amalan maupun ashkhas, syakhsiyah, sosok. Allah mencintai muttaqin, Allah mencintai anbiya wal mursalin, Allah mencintai Jibril, Allah mencintai muhsinin, orang-orang saleh. Allah mencintai sholat tepat waktunya, Allah mencintai amalan ini, amalan itu. Tasbih, tahmid. Maka ketika seorang mukmin tahu bahwa Allah mencintai amalan-amalan tersebut, dia pun menunjukkan kepada Allah bahwa dia pun cinta kepada amalan tersebut. Ahabbu ilallahi ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling ajak, yang paling kontinu, yang terus menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi terus. Dia misalnya cuma mampu mungkin sebulan itu cuma bisa puasa Senin. Ya sudah Senin dia upaya dipaksakannya. Nah, artinya dia nah. Sholat sunnah yang siang hari mungkin dua rawatib ya cuma 10 rakaat atau mungkin yang bisa yang dia lakukan sholat duha cuma dua rakaat ringan dia lakukan. Tapi ada. Witir mungkin cuma dua atau tiga rakaat atau satu rakaat. Tapi dia lakukan. Tidak dia tinggalkan hadaran wa safaran. Baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bepergian. Karena memang ini memang yang sangat dijaga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wit hadaran wa Dan amalan-amalan lainnya. Baca Al-Quran, Khasim. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Mencintai Abu Bakar Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Uthman bin Affan, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Aisyah radhiyallahu anha, mencintai Khadijah, mencintai Um Naam Hafsah bintu Umar, mencintai Ummu Habibah, mencintai Zainab bintu Jahsh dan yang lainnya istri-istri Rasulullah, mencintai keluarga beliau Hasan, Husain, mencintai a'imah di kalangan ahli bait yang terkenal takwanya Zaid bin Ali bin Ali bin Zainal Abidin nah, putranya Muhammad Al-Bakir Ja'far Sadiq memang ya. bukan karena mereka ya, artinya seperti yang digemborkan Syiah apa yang mereka katakan itu batil nah, kita mencintai mereka sebagaimana memang hak haknya nah Qala wa yubghidu ma yubghiduhu Allahu al ashkhas wal a'mal kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah, baik itu sosok seseorang ataupun amal amalan. Allah tidak suka qil waqal wa idha'atul mal, membuang-buang harta. Nah, Allah tidak suka ini, Allah menyatakan nah, yakrah hadza atau nah, ya. Atau apa yang kita yang ini sudah kita pernah lewati. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti yang dicintai oleh Allah. Ini yang jelas. Baik perintah itu perintah yang wajib ataupun yang sunnah. Semua yang dilarang oleh Allah pasti dibenci oleh Allah. Baik itu yang haram maupun yang makruhnya. Nah, ini yang penting kita lihat. Apa bagaimana bentuk-bentuknya? Antum lihat lagi dalam mukaddimah tafsir Sa'di rahimahullah. Kalau Allah menyatakan celaan, Allah tidak suka, terus mengatakan maka nali mukminin wa ma yanbaghi lahu. Nah, hal kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa tidak pantas orang mukmin lakukan ini. Nah, itu menunjukkan apa? Harus ditinggal. Allah tidak su tidak suka disamakan dengan orang yang fasik, dikatakan orang yang khasir dikatakan orang yang rugi. Jika disamakan dengan orang-orang yang dengan apa amalan syaitan, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga. Nah, itu kita Berarti itu tidak boleh, berarti tidak disukai oleh Allah. Sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang lalai. Ya, makanya sering kita perlu setiap saat untuk muhasabah memperbaiki tauhid itu setiap setiap saat. Nah, kita menyatakan bertauhid tapi ternyata banyak hal-hal yang dicintai oleh Allah kita tidak menyatakan apa namanya kita cuma sekedar melafatkan cinta pada Allah tapi tidak membuktikannya dengan tindakan atau perbuatan kita. Ya, Allah mencintai perbuatan ini, ini, ini. Dipuji oleh Allah orang yang melakukannya. Dibarengkan dengan orang-orang yang di, disamakan, di, sejak apa namanya, diikutkan, digabungkan dengan para nabi, sediakan syuhada, salihin. Nah, amalan-amalan mereka seperti ini tidak pernah kita ikuti, tidak pernah kita lakukan. Mana tauhid mahabbah kita? <clears throat> Qala wa yuwali awliya'ahu dan loyal kepada wali-wali Allah, mencintai wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani dan selalu menjaga dirinya dengan takwa kepada Allah. Selalu dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Merekalah yang kita cintai wa yu'adi a'da'ahu memusuhi musuh-musuh Allah orang-orang yang benci kepada aturan Allah yang benci kepada syariat Allah yang melecehkan syariat-syariat Allah merendahkan menghina Allah Rasulnya yang harus dimusuhi dijauhi wabidzalika yakmulu imanul abdi wa tauhiduhu dengan cara itulah sempurna iman seorang hamba dan ketauhidannya ada orang yang nah, nah apalagi kalau misalnya diuji betul adalah ketika itu adalah kerabat kita misalnya orang yang kita hormati orang yang kita cintai salah ternyata dan melanggar diperingatkan nah, mereka para sahabat tidak peduli artinya mereka bukan tidak tidak pedulinya mereka siapapun yang terdengar oleh mereka, terlihat oleh mereka melakukan kesalahan, mereka tegur dengan cara ini. Pernah Umar bin Khattab membatasi, menetapkan standar baku mahar untuk seorang perempuan ditegur oleh Fatimah bintu Qais. Enggak layak. Enggak boleh dibatasi. Itu adalah pemberian buat nah perempuan tersebut. Ya, wa yu'adi a'dahu. Jangan menjadikan mereka sebagai teman. Mereka yang menjadikan agama kamu sebagai mainan. Itu harus dimusuhi. Banyak musuh-musuh tersebut. Orang-orang yang ya, intinya musuh itu adalah orang yang tidak senang. Orang lain selamat atau orang lain bahagia. Ini meliputi siapa? Musuh dari kalangan orang kafir jelas. Juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu nah, intusibuhum hasanatun tasukhum Wa in yusibkum sayyina wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha. Ini orang munafik. Kalau kamu mendapatkan kesenangan, sempit hatinya, sesak dadanya. Enggak. Ya. Tapi kalau kamu dapat celaka, nah, senang dia. Ini musuh. Ini mu, ini musuh. Nah, orang yang seperti ini musuh. Maka perlakukan dia sebagai sebagai musuh. Perlakukan dia sebagai musuh. Kalau di mereka dari kalangan manusia, kita harus main siasat. Hmm, dipergauli, mungkin nah, dijaga. Nah, ya, karena mungkin dia bergabung dalam barisan kita, bersama kita. Nah. Tapi kalau dia dari kalangan jin, syaitan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan kejahatannya. Allah membenci, Allah memusuhi orang-orang kafir. Memusuhi orang-orang yang memusuhi Jibril memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah dan para ambiak lainnya memusuhi orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai mainan musuhi mereka Memper yang orang-orang yang memperolok-olok Allah mengolok-olok Rasulnya mengolok-olok kitabnya mengolok-olok ajaran-ajaran Islam nah ada orang-orang yang dimusuhi total yang seandainya ada alasan syar'i memang harus diperangi bersama pemerintah. Nah, ini ada ada yang mereka dimusuhi sesuai dengan kadar nah, penyelisihannya terhadap Allah dan Rasulnya. Mungkin dia masih mukmin. Nah, kita benci kepada kejelekan yang dia lakukan, kebidaahan yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan. Tapi dia tetap sebagai muslim di satu sisi kita Loyalnya apa? Kita bersihkan dia. Ya ibarat kita ke dalam tangan kita dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor. Tidak langsung kita buang. Dipotong tangan tersebut. Tapi dibersihkan bagaimana caranya supaya kotoran tadi hilang. Mungkin disiram air. Ternyata kok susah hilangnya. Dengan sabun. Kok masih sulit hilangnya. Digosok sedikit keras. Tidak juga hilang ya sudah. Nah, Alhamdulillah. Tapi tahu kita sudah berusaha mem membersihkannya. Nah. Qala wa bidzalika yakmulu imanul abdi wa tauhiduhu. Amma ittikhadu andadin minal khalqi yuhibbuhum ka hubbillah. Adapun membuat tandingan dari kalangan makhluk mencintai mereka seperti mencintai Allah wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah mendahulukan ketaatan kepada mereka daripada taat kepada Allah wa yalhaju bi dzikrihim wa du'aihim dan senantiasa terlapatkan ya Nah, artinya lahjah ini uh, terbiasa lisannya latah untuk menyebut-nyebut mereka, memanggil-manggil mereka. Fahada minasyirkil akbar. Orang yang beriman, orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Allah, itu kan lisannya tidak pernah berhenti dari menyebut nama Allah. Nah, itu salah satunya. Nah, teringat. Nah, hatinya ingat dia bahwa dia dalam keadaan senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, dia menyebut nama Allah bismillah, subhanallah, la ilaha illallah atau istighfar, doa. Ini orang yang mencintai Allah. Lebih lagi dari itu, teringat dia dengan kebesaran Allah bahwa Allah itu jamil, yuhibbul jamal, Allahu rafiq, yuhibbul rizqa dan seterusnya teringat dengan nama-nama yang Allah yang Maha Agung, Al-Asmaul Husna. Nah, itu membuat dia semakin nah, rindu kepada Allah. Tersebut dia lafadzkan Nah, mereka yang membuat tandingan-tandingan ini selain Allah ini mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti itu juga. Nah, Sebagaimana disebutkan dalam ayat, yuhibbuna hubka hubbillah. Cintanya kepada mereka sama seperti cintanya kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Nah, kalau kepada Allah mereka juga zikir kepada orang-orang tersebut, wali-wali tersebut, ya sebut-sebut dalam doa, di jahi fulan ya Allah, di ahli Badar ya Allah, kata. Ya, disebut namanya, disebut kedudukan mereka ya, dalam doa, dalam zikir, ya wali fulan, ya ya Rasulullah min asyirkil akbar alladhi la Allah Yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa sahibu hadha syirki qad inqata'a qalbuhu min wilayatil azizil hamid. Orang yang melakukan ini syirik, pemilik syirik ini itu terputus hatinya dari kecintaan atau kewalian zat yang maha perkasa lagi maha mul terpuji yaitu Allah Subhanahu wa taala wa ta'allaqa bi ghairihi mimman la yamliku lahu syai'a dan bergantung hatinya itu kepada sesuatu selain Allah yang jelas-jelas tidak mempunyai kuasa untuknya mempunyai sedikit pun tidak memiliki kekuasaan sedikit sedikit pun wa hadha sabab al-wahi sebab yang lemah ini hubungan yang lemah ini alladhi ta'allaqa bihi yang dijadikan pegangan oleh al-musyrikun qati'u yaumil qiyamah akan terputus nanti pada hari kiamat seperti dalam ayat wa taqatta'at bihimul asbab. Nah. Ahwaj ma yakunul abdu li amalihi di saat hamba itu sangat butuh kepada amalannya. Wa satanqalibu hadhihi al-mawaddah wal muwalah bughdan wa adawatan. Dan cintaan tersebut, kasih sayang tersebut, loyalitas tersebut akan menjadi berbalik menjadi kebencian dan permusuhan. Bahkan apa kata Allah? anu ba'duhum ba'da. Yang satu melaknat yang lainnya. Nah, mencah, mencaci maki. La marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Nah, cuman wa'lam anna anwa'al mahabbati salasatu aqsamin. Ketahuilah bahwa jenis-jenis cinta itu ada tiga. Al-awwal mahabbatullah allati hiya aslul iman wa tauhid. Cinta kepada Allah yang merupakan landasan iman dan landasan tauhid. Ya tadi maksudnya apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Watsani al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah, di jalan Allah. Wahia mahabbatu anbiya'illahi wa rusulihi wa atba'ihim mencintai para nabi Allah dan rasulnya mencintai para pengikut mereka wa mahabbatu ma yuhibbuhullahu al a'mal wal azminah wal amkinah wa ghairihim dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah baik amalan zaman maupun tempat dan yang lainnya wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukammilatun laha cinta seperti ini mengikuti cinta kepada Allah dan pelengkap cinta tersebut. Artinya kita juga harus mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Masjid salah satunya. Masjid salah satunya. Ahabul ardi. Ahabul biqa'il ardi ilallah. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sebagaimana kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, maka kita pun juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mengikuti nah kita agungkan, kita hormati masjid sebagaimana haknya. Karena kita mencintai Allah. Allah suka nah, dengan hal-hal yang nah, nah, akibat seperti dalam ayat Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu mencintai kesucian, mencintai kebersihan. Allah itu toyib, mencintai yang baik-baik. Nah, nah, berikan yang terbaik untuk masjidnya, dalam artian menjadi artinya apa yang diinginkan oleh Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulnya. Jangan artinya karena Allah mencintai masjid, kita pun ingin menunjukkan cinta pada Allah, masjidnya di, dibikin mewah. Ya, itu tidak benar juga. Kenapa? Rasulullah melarang. <clears throat> ya seperti itu. Nah. Bukan anu ya, tapi ini sebagai bahan saja. Ya, mungkin sebagai apa namanya pada takmir misalnya ya, apa Mungkin kita semua lah paling tidak. Ini bukan taplak meja. Kemarin sudah Anda pernah sampaikan kepada tolaba Coba minta sama Pak Abu Sufyan atau Pak Bagus untuk belikan taplak meja. Kadang-kadang nanti Ustadz yang dari luar kan masih lihat ini. Kalau anak sih nggak masalah juga nggak masalah. Cuma kadang-kadang mikir kalau Ustadz yang dari luar dikasih seperti ini apa yang enggak. Itu loh ya geraknya <laughs> kan nggak nggak nggak pas gitu nah so, entah kita ta'awun ataupun nanti dari takmir mungkin apa dengan apa ya jamaat nah, Anak udah kemarin kepikiran cuma di rumah ndak ada. Kontrolan ndak ada. Yang diberikan orang itu bekas tapi apa panjang kecil. Jadi nggak pakai untuk tutup jendela. Kalau agak lebar mana <laughs> mungkin anak bawa untuk ini. Nah, itu kan paling apa? Ya bukan apa sih, enggak mas, enggak mas. Setitik dari mungkin yang apa banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam masjid kita ini. Nah, ini adalah buyu, baitun min buyu min buyu buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Ya, tempat yang dicari oleh para ya. majelis-majelis yang di dalamnya dicari oleh para para malaikat, tempat yang dicintai oleh Allah di muka bumi. Nah, ini yang berarti kita apa sih? Nah, ini. Apalagi kalau misalnya yang paling inti kan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Itu yang intinya memang. Tidak ada yang memakmurkan masjid itu kecuali orang-orang yang beriman. diisi dengan apa? Dengan keimanan, dengan takwa di dalam masjid itu, bukan diisi dengan bid'ah. Bukan diisi dengan maksiat. Nah, itu yang paling inti. Tapi hal-hal yang lain itu kan juga istilahnya mukamilah Nah, banyak kan yang belum selesai masjid kita eh, yang ganjel gitu masih ada yang bocor juga nah, nah ini tuh kita nah masuk ini baik artinya itu bukan jadi perhatian apa yang apa namanya walaupun sampai lewat perlu kita untuk hmm, perhatikan Qala wa dan ini semua tabiatul li mahabbatillah wa mukammilatun lah. Ini kita ingin mencobalah apa yang dari yang kecil ringan ini untuk menampakkan kepada Allah bahwa kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Selain kita mengisi rumahnya dengan azkar, dengan zikrullah. Qala Allah, qala Rasulullah SAW. Nah, kita pun juga dari segi-sisi yang lain. Qala salis yang ketiga, Mahabbatu Allah Cinta bersama Allah. Artinya apa? Menyamakan cinta dengan cinta kepada Allah. Wahia mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andalihim min syajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghairiha. Yaitu cintanya orang-orang musyrikin kepada alihah sesembahan-sesembahan mereka atau bahasa mereka Tuhan-Tuhan mereka. Ini sesembahan ilah-ilah ini enggak mesti dia berupa patung. Ilah-ilah itu bisa berwujud. Nah, banyak ya. Bisa tahta, bisa wanita, bisa Toyota. Nah, artinya bisa harta, bisa berwujud manusia, hawa nafsu, dan bisa juga kekayaan. Ini ilah yang membuat apa orang itu terikat kepadanya. Nah, tergantung kepada kepadanya dan jadikannya sebagai sebuah dan nah, tumpuan harapan mahabbatul musyrikin ali alihatihim wa andarihim dan tandingan-tandingan mereka min syajarin apakah itu berupa pohon-pohon kayu nah, atau bahannya dari kayu bisa berbentuk ataupun tidak wahajar batu wabashar manusia masih hidup ataupun sudah tidak hidup lagi wa malak malaikat wa termasuk dalamnya jin nah sungai-sungai, lautan, benda-benda angkasa. Nah. Wahya aslu syirki wa asasuhu. Itu adalah mahabbatun ma'allah merupakan landasan kesyirikan dan asas kesyirikan tersebut, fondasinya. Nah, itu menjadi sebab orang itu musyrikin itu. Dan itu yang dicela oleh Allah ketika mereka nah di dalam neraka berseteru, saling caci maki, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nah. Ya, mereka ber, saling tuding satu sama lain. Demi Allah, sungguh kami dulu betul sesat gara-gara kalian. Ya, idh nusawwi karena kami menyamakan kamu dengan Rabbul alamin. Menyamakan dalam hal apa? Mencipta. Mereka mengakui wala in tahum man khalaqas samawati wal ard la Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah, bukan dalam mencipta. Mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Dalam hal memberi rezeki, mereka juga tidak menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah. Lalu dalam hal apa? Mereka menyamakan tandingan-tandingan tadi. Tallahi in kunna dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Dalam hal mahabbah dalam hal mahabbah karena itu yang membuat mereka nah mampu untuk mengangkat pedang menghadapi kerabatnya sendiri ya karena semua itu adalah pangkalnya dari dalam dari dalam hati ketika memang dia mereka mencintai tandingan-tandingan tadi lihat sikap-sikap mereka nah ya kalau <clears throat> wahuna kismun rabi dan ada pembagian yang berikutnya yang empat tapi ini apa namanya maksudnya apa namanya wahwa al mahabbah at tabiiyah cinta alami naluri alati tatabba tatba'u ma yulaimul abda wa yuwafiquhu yang mengikuti segala sesuatu ma yulaimul abdu segala sesuatu yang mencocoki hamba atau yulaimul abda Nah, apa saja yang bersesuaian, apa saja yang yula imal abda sesuai dengan hamba tersebut, cocok dengan dia. Nah, wa yuafiquhu min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa libasin wa ashrat wa ishratin wa ghairiha. Baik itu makanan, minuman, nikah, pakaian, pergaulan dan yang lainnya. Itu cinta artinya dia nah kalau kita artikan mahabbah di sini suka rasa suka, rasa senang. Nah, itu sifat yang apa namanya adalah yang yakni mengikuti apa yang cocok dengan selera manusia tersebut, apa yang cocok dengan keadaan diri dirinya. Dia suka makanan ini, tidak suka dengan yang itu. Ya, dia senang misalnya dia benar dengan yang ini tidak senang dengan yang Nah, itu nah, boleh diartikan mahabbah ini. Ini mahabbah yang berikutnya. Wa hadhihi in kanat mubahan, idza kanat mubahatan. Ya ini kalau perkara-perkara tadi adalah mubah. Artinya kalau misalnya hal-hal ini tadi adalah dengan cara yang haram, jelas itu do, dosa, bukan cinta itu namanya. Nah, tapi kalau ketika itu adalah hal-hal yang sifatnya mubah, halal, itu adalah cinta yang alami. Cinta yang sifatnya tabi'i. Fa in a'anat ala mahabbatillah kalau dia menjadi pendorong, penguat, pendukung untuk taat kepada Allah, wa ta'atahu dan yang mendukung menguatkan untuk cinta kepada Allah. Nah, dakhalat fi babil ibadat. Dia senang makan, dia senang tidur, dia senang minum. Dia suka, dia ingin menab, dia dia niatnya senang dengan perempuan, menikah. Pakaian ini, pakaian itu, kendaraan ini, kendaraan itu. Nah, ini perkara-perkara yang mubah. Kalau itu membuat dia semakin cinta kepada Allah, kalau itu membuat dia semakin taat kepada Allah, itu masuk dalam bab ibadah. Nah, nah ini yang dikatakan oleh para ulama diantaranya Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Ahtasibu naumati kama ahtasibu kaumati. Aku mengharapkan pahala dengan tidurku bagaimana aku mengharapkan pahala dengan bangunku. Jadi tidurnya itu dia gunakan untuk apa? Untuk bisa sempurna dalam melakukan ketaatan. Nah, bisa sholat malam lebih enak, tidak diganggu kantuk, ya. Siangnya juga bisa semangat. Nah, ini nah, makan pun juga begitu. Kita ucapkan Bismillah itu bukan sekedar Bismillah. Nah, Bismillah itu bukan sekedar kita Bismillah aku. Kita Bismillah itu mengharapkan barokah dari Allah. Ini supaya jadi penguat, penyehat, obat. Nah, untuk bisa ibadah kepada Allah. Ya. Apalagi kalau yang dipilih itu adalah halalan halal, usahanya ini bahan-bahannya tayyib, bergizi. Nah, kita harapkan mudah-mudahan membantu untuk kita menghafal pelajaran, apa ayat-ayat Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Nah, begitu juga dengan mainan kita yang ada di tangan kita. Ini perkara yang mubah, kalau menambah kecintaan semakin menjadi menolong kita untuk semakin cinta pada Allah, ini menjadi pahala masuk dalam ibadah. Tapi kalau semakin jauh, naudzubillah. ini jadi azab, jadi bah, bala. Wa in saddat kalau dia menghalangi anzalika dari ibadah kepada Allah, menghalangi dari taat kepada Allah, disibukkan, dilalaikan, dari taat kepada Allah, jauh dari cinta kepada Allah, makanan itu bukan jadi untuk ibadah, menikah bukan untuk ibadah, kemudian lagi berpakaian bukan untuk ibadah, minum bukan untuk ibadah, sekedar kenyang. Sebut lagi yang lain banyak. Kita bermain bukan untuk ibadah, untuk bukan untuk mengembalikan semangat, olahraga bukan untuk mengembalikan semangat untuk semakin kuat sehat ibadah. Itu bisa. Nah, jadi bala. Kalau wa in saddat an dzalika wa tuwsila biha ila ma la dakhalat fil manhiyat. Kalau menghalangi dari taat kepada Allah, menghalangi dari ibadah, bahkan membuat lemah, membuat malas menjadi dari ibadah, dari ketaatan, itu atau menjadi sarana kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, masuk dia ke dalam perkara manhiyat. Bisa haram, bisa makruh. Ya, kita banyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Ya. Nah, ingat syaitan masuk dari enam pintu itu salah satu pintunya adalah perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara mubah ini tidak ada perintah, tidak ada larangan. Berarti tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidak ada pahala, tidak ada do dosa. Kita merasa kan tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kita lupa dengan ini. Nah, memperbanyak. Kata para ulama, orang makanya Rasulullah menyatakan dalam pemanita kasubuhat maka faqad alid dinihi wa irdih." Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Apa pangkalnya? Terbiasa dengan perkara-perkara mubah. Terbiasa dengan perkara-perkara mubah membuat dia ya, akhirnya apa? Dekat-dekat kepada yang tidak selektif lagi. Akhirnya perkara syubhat tertentu. Nah, kalau sudah masuk dia ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram ini yang kita nah. Nah, kita bisa menilai. Ya. Nah, gitu, nah. Maka kita lihat apa yang menjadi nah, makanya kita mengingatkan semua kita apa yang kita lakukan hal-hal yang sifatnya mubah perhitungkan apakah yang mubah ini membuat kita nantinya jadi malas untuk taat kepada Allah semakin rendah iman kita Berarti itu manhiyat. Berarti itu man manhiyat. Nah. Ya, nah ini yang kita harus pertimbangkan. Kalau yakni perkara mubah itu membuat kita semakin taat kepada Allah, itulah yang masuk dalam ibadah. Kita dapatkan pahala. Seperti kata-kata Muaz bin Jabal tadi, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dengan bangunku. Jadi dengan makan, dengan minum, dengan piknik, dengan bermain, apalagi yang dengan dalam keluarga, dengan yang itu yang hak. Bermain dia dengan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, itu yang hak. Kalau di luar itu batil. Tidak benar, lahun, sia-sia. Dengan ini pun dia nah, berharap untuk nah, Mendekatkan takliful qulub, membuat mereka bisa dekat dengan dia, nah, untuk bisa memasuk dia memberikan pemahaman kepada mereka, menasihati mereka. kan manfaat, mubah. Dapat paha, dapat pahala. Apalagi disebutkan dalam riwayat, kalau Allah mengendaki satu keluarga itu mendapatkan barokah, Allah berikan kelembutan di dalam keluarga itu dan salah satu nama Allah adalah Ar-Rafiq yuhibbu ar-rifqa. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, wa illa baqiyat min aqsamil mubahat. Kalau tidak ini ya tidak artinya tidak membawa kepada ketaatan, tidak pula membawa kepada larangan, ya tetap dalam bab mubah. Wallahu a'lam. Nah, tapi yang ingat kita ingat tadi itu tadi. Syaitan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ya, ini perkara mubah kan memang perkara mubah. <clears throat> tapi kalau kita ingat enggak semua perkara mubah itu boleh ditelan kan? Ingat, itu yang penting. Tidak semua perkara mubah itu boleh kita sentuh. Ya, banyak ya. Kenapa? Terlalu menjadi kebiasaan perkara-perkara mubah ini tanpa kita isi dengan untuk mengharapkan pahala dari Allah, itu akan membawa kita kepada perkara subhat. Perkara subhat. Kalau sudah termasuk masuk ke dalam perkara subhat, wakafin fil haram. Memang bukan bukan haramnya yang kita yang kita dapatkan, tapi sudah menyerempet kita. Kenapa? Kita berarti apa? Menyenggol masuk kepada pagar atau tanah larang larangan. Seperti orang yang menggembalakan kambing di tanah milik kerajaan misalnya. Ini adalah ladang milik kerajaan. Tidak boleh mengembala kambing di sini. Nah, kita menyerempet di situ, bawa kambing di situ. Ini nggak mungkin kan? Nah, seperti itu orang yang mereka terjerumus dalam perkara yang nah, subhan wakafil haram. Tapi kalau dia menjaga, maka dia berarti telah membersihkan kehormatan dan membersihkan agamanya. Nah, orang-orang yang menginginkan kedudukan mereka mulia di sisi Allah menjadi atfanat, orang yang paling bertakwa, hatta dalam perkara-perkara banyak perkara mubah itu mereka tahan diri mereka. Mereka tahan diri. Kami nah, terucap dari mereka kamu tidak akan sampai merasakan ketakwaan tingkatan tertinggi tertinggi dalam ketakwaan itu sampai kamu yani berusaha meninggalkan apa yang dia itu mabihi ba'sun perkara yang memang tidak apa-apa untuk menghindar dari perkara yang memang di dalamnya ada bak sesuatu yang jelek menjaga menjaga diri nah itu kan diantara hakikat takwa hakikat takwa itu digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti kamu jalan di tempat yang penuh dengan semak berduri. Gimana kamu jalan di sana? Hati-hati supaya tidak terluka kulit kan, supaya tidak robek baju. Nah, seperti itu orang yang bertakwa. Ya, seperti itu orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu wa fiqana lima yuhibbu wa yarda wa yarzuqana mahabbatahu wa yuthabbitana <clears throat> alaiha hatta nalqa Allah subhanahu